Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih pembahasan seputar apa kemarin? Seputar kaedah apabila kita terjatuh dalam perkara yang amalan itu rusak karena ada pembatalnya jangan dilanjutkan. Tapi langsung berhenti saat itu mulai dari awal atau Nah, barakallahu fikum atau melanjutkannya tapi dilihat apa kondisinya. Seperti itu barakallahu fikum. Contohnya, salat 4 rakaat, pada rakaat pertama antum batal kentut, jangan dilanjutkan salatnya. Langsung batalkan, wudu dulu baru menyambung salatnya. Karena kalau antum lanjutkan, rusak juga amalan, tidak diterima. Halaman 235 perhatikan. Qala al-mu'allifu asbahullah fil bai'. Sekarang berkaitan masalah bai' jual beli ar rajulan syai'an majhulan. Dua orang transaksi jual beli dengan sesuatu yang majhul yang enggak nampak atau enggak dikenal atau enggak diketahui. Kaba'il hamal fil batn, seperti menjual hewan eh, yang masih berada di perut ibunya. Paham ya? Nah, contohnya sapi bunting, kambing bunting dijual. Aku jual sapi ini beserta anaknya dalamnya. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita enggak tahu anaknya hidup atau mati gitu loh. Terus ada atau enggak anaknya gitu, paham ya? Jadi caranya bagaimana caranya? Caranya aku jual kambing ini, aku jual sapi ini, paham ya? Ternyata nanti kalau melahirkan sudah itu milik orang yang tadi Jangan antum bilang karena sapinya hamil, kemudian antum bilang aku jual sapi ini plus anak yang dalamnya itu enggak boleh. Paham maksudnya ya? Kenapa larangan tersebut terjadi? Karena khawatir ada gharar, penipuan. Dihargai dua double ternyata anaknya mati dalamnya ternyata nggak ada anaknya, keguguran ibunya. Paham ya? Nah, sapi yang bunting tadi keguguran sehingga anaknya nggak ada. Kan terdolimi nanti barakallahu fikum. Wa bai'ul majhul fasid dan jual beli perkara yang sesuatu yang majhul nggak diketahui itu rusak. Rusak berarti nggak sah itu ya. Aku jual semua ikan dalam kolam ini. Berapa jumlahnya? Pokoknya semuanya. Harganya berapa? Satu juta katanya. Paham ya? Ternyata sudah dibeli satu juta, setelah disaring Eh, setelah disaring semuanya cuman berapa isinya kemarin Hasan? Cuman tiga. Itu pun ikan apa? Bawel. Paham ya? Nah, jadi kan rugi orangnya. Dan bayar 1 juta ternyata cuma tiga ikannya. Allah musta'an. Jadi itu termasuk bayi majhul enggak boleh. Li'anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah SAW larang hal tersebut. Tsumma tabayyana lahumā ba'dal 'aqd anal bai' fasid. Kemudian nampaklah pada keduanya pembeli dan penjual setelah transaksi ternyata jual belinya terusak. Fala ya laha an yumdiya fil bai'. Enggak diperbolehkan antara keduanya tersebut untuk melanjutkan jual beli. Sudah tahu rusak dan dilanjutkan. Balikkan uangnya, selesai. Paham belum ya? Mau soal ini jangan dilanjutkan. Sudah tahu itu jual belinya apa enggak sah, rusak dan dilanjutkan. Paham ya? Karena kalau antum lanjutkan yang enggak sah. Bagaimana jual barang yang enggak diketahui? nah Bal yajibu an yaqta'a dan bahkan wajib kedua-duanya saling apa memutuskan memutuskan maksudnya bagaimana Gak jadi aku gak jadi beli nah, seperti itu wa an ya'uda likulli wahidin minhuma dan masing-masing keduanya mengembalikan apa hartanya alladzi kana lahu kabla akad yang harta itu milik dia sebelum transaksi li'an hadal baik fasid karena jual beli ini rusak gak diketahui barangnya paham maksudnya ya nah jadi kalau jual beli itu jelas jangan jual beli perkara yang tidak diketahui kemudian ada yang terdolimi atau ada yang ditipu di situ. Paham ya? Sekarang lagi ngetren-ngetrennya. Eh, orang jual pisang, tapi karena saingannya itu sangat besar, dia datang ke kampung-kampung membeli pisang yang belum matang. Pisang yang masih apa istilahnya? Masih muda. Tak beli nih, Pak. Semua kebun tak, tak beli itu yang pisang Ambonnya, pisang Kepoknya, pisang Rajanya tak beli semuanya. Padahal posisinya pisangnya belum apa? Belum tua. Itu sebenarnya secara syariat nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti ada unsur dirugikan situ. Ya kalau pisangnya bagus. Sudah dihargai, dibeli ternyata apa? Setelah panen pisangnya apa? Habis semua dimakan codot. Paham ya? Apa codot bahasa-bahasanya? Eh? Ya, semacam kelelawar itulah, sejenis. Paham ya? Dimakan codot habis, akhirnya rugi enggak orang yang beli? Rugi. Caranya bagaimana? Biarkan dulu sampai tua, kalau sudah saatnya dijual baru dibeli. Karena tahu orang tua, oh ini sudah layak dijual, layak dibeli. Paham belum? Tapi kalau masih muda, masih baru tumbuh itu kemudian karena saingan yang sangat ketat tadi itu akhirnya dia beli, posisi masih seperti itu nggak diperbolehkan. Nah, kan sudah kita lihat kan hadisnya, hatta yabdua solahu Sampai benar-benar nampak solahu waktu untuk apa? Dipanen itu sudah layak. Nah, barakallahu fikum. Kalau belum ya nggak bisa. Karena ada unsur nam koror penipuan nanti barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, Lau anna insanan aqada aqdan ribawiyan. Kalau seandainya sekarang ada orang melakukan transaksi-transaksi ribawiyah bi anba'a dirhaman bi dirhamain. Enggak boleh ini ya. Dirham harus dengan satu dirham. seratus rupiah harus dengan seratus rupiah. seratus dolar harus dengan seratus dolar kalau nilainya sama. Kalau jenisnya sama ya apa ya? Ausa'an bil minal bur bisa'ain minal bur. Satu sak bur yang bagus dibeli dengan dua sak bur yang jelek. Ini enggak boleh juga. Karena ada riba kan, enam perkara, enam benda yang ada ribanya dan lupa. Nah, barakallahu fikum emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Itu harus sama, mislan-mislinnya dan miyatin. Takobut serah terima langsung harus apa? Nah, barakallahu fikum mislan mislin harus sama-sama. Paham ya? Harus sama-sama. Satu sok ya satu sok. Paham ya? Nah, satu kilo ya, satu kilo. Mahum sama nih. Jadi kalau antum suatu ketika punya keluarga, belikan perhiasan atau emas istri antum misalkan atau anak antum misalkan, ingat-ingat, emas yang jelek jangan ditukar dengan emas yang bagus. Dijual dulu yang jelek itu, hasil jualannya dibeli pakai pembeli yang bagus. Caranya gitu karena emas ada ribanya. Mahum caranya. Eh nanti ada hadisnya nanti ya. Bukan sembarangan ada hadisnya. Jadi kalau wahana mau tukar yang bagus bagaimana caranya? Jangan tukar kalau emas. Bagaimana caranya? Dijual dulu yang jelek. Paham ya? Dijual dulu hasil jualannya ini dipakai untuk beli yang ba yang bagus. Mahum soal ini. Husain Abum, Teraman. Eh, ini penting ya karena mungkin orang pikiran santai-santai ketukar itu, enggak boleh. Karena apa? Ada ribanya di situ. Fa in abdun 'aqdun fasidun yajib radduh. Ini adalah transaksi yang rusak wajib mengembalikannya. Wa yuhram anyum yumdiya fi dan diharamkan untuk berlarut-larut eh, atau melanjutkannya. Fa taruddu sil'ah ilal ba'i maka hendaknya barang tadi dikembalikan kepada penjual wa yaruddu tsaman ilal mustari dan dikembalikan uangnya kepada pembelinya rusak karena transaksinya mafhum insyaallah nih Abdurrahman mafhum nah barakallahu fikum dan lihat sini eh, wa dalil dalika min sunnah dalilnya penting ini atau perlu hafal pun enggak masalah karena penting sering muncul dalil mengenai hal tersebut dari as-sunnah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bitamrin wa fawajadahu jayidan suatu ketika Rasulullah saw eh, diberi kurma, beliau menjumpai kurma bagus. Faqala ma Apa ini? Qalu kunna nashtari as-sa' bis Ini jelas sekali gambar. Jelas nas langsung riba itu seperti ini bentuknya. Eh, orang tadi ditanya, "Apa ini?" Qalu mereka mengatakan kunna nashtari as-sa' bis Dulu kami membeli satu sa' dengan dua sa' ini. Dua sa'. Sudah beda atau sama? Beda kan? Satu sa' dibeli dengan dua sa'. bisa bisalasa. Dua sa' kami beli dengan tiga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ruddu, balikkan, kembalikan." Disebutkan dalam riwayat yang mungkin sambungannya juga, apa kata Rasulullah? Fadzalika 'ainur riba. Itulah riba gitu loh. Riba seperti itu. Satu sah dibeli dengan dua sah Caranya bagaimana yang diperbolehkan tadi? Dijual dulu dua sah ini, hasil menjual dua sah tadi dipakai untuk beli satu sah Faham maksudnya? Kurma ajwa, bagus gak ini kurma ajwa? Bagus. Kurma sukari, lebih murah mana? sukari. Nah, caranya jangan sukari 2 kilo ditukar dengan ajwa 1 kilo. Dijual dulu yang sukari 2 kilo itu, hasil penjualan tersebut dipakai pembeli yang ajwa. Caranya gitu, karena kurma ada ribanya. Faham maksudnya soalnya? Mahum. Ayo. Faham soalnya ya? Nah, jangan sampai keliru ya. Ayo, nah. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Eh, fa'amara bi raddihi an li'an hadha riba. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk mengembalikan karena ada ribanya. Wa riba yajib raddu. Sedangkan riba wajib untuk dikembalikan. Wa hakadha kullu ma mulika bi 'aqdin fasid. Dan demikian pula lah setiap yang dia miliki dikarenakan disebabkan karena transaksi yang rusak, fa innal wajiba raddu. Fa innal wajiba raddu 'ala sahibih. Maka yang wajib mengembalikan kepada nam pemiliknya wa adamu tamallukih dan juga tidak memilikinya. Faham Nah, yang wajib adalah mengembalikan kepada pemiliknya dan dia tidak perlu memilikinya karena transaksi yang rusak. Faham belum? Ya, nah, jadi caranya bagaimana tadi kalau benda-benda riba tadi caranya? Jangan ditukar dengan walaupun lebih banyak, jangan ditukar kalau itu bendanya sama. Harus sama-sama nukarnya. Emas dengan emas, atau gram atau gram. Rupiah dengan rupiah, 100 ribu dibeli dengan 105 ribu boleh nggak? Haram riba. Paham belum? Paham maksudnya nih? Kalau mau tukar nggak masalah 100 ribu dengan 100 ribu. Karena apa? Bendanya sama, jenisnya sama. Kalau 100 ribu dengan dolar lain, berarti beda jenisnya kan? Kalau itu baru dinilai dengan nilai yang sama. Nah, seperti itu caranya barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azan wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Lakin law qala qailun, sekarang kalau seandainya ada yang berkata, rajulan aqada aqdan nan aqdar riba. Ada dua orang melakukan transaksi akad riba. Fa'a atau ahaduhum al-akhar mi'at alf. Kemudian salah satu di antara keduanya itu memberikan apa? 100 ribu. Ala an yarudda ilaihi tapi dengan catatan mengembalikan kepadanya mi'ah wa ishrin alf. Ini. 120 ribu. Nah 20 ribunya ini. Mengembalikan 120 ribu setelah setahun. Ba'da sana fa'akhadha dia mengambilnya minjamkan 100 tapi dengan catatan mengembalikannya setelah setahun berapa tadi 100 20 ribu nah 20 ribu embel-embelnya 20 ribu ini yang riba paham ya inilah yang sekarang kita saksikan di bank-bank seperti itu oh ya jangan tertarik ya nah barakallahu fikum jangan tertarik jangan tertipu dengan gaya mereka rayuan mereka bujukan mereka barakallahu fikum kita lihat lagi nah wa wa tasarrafa fiha akhirnya dia menggunakan harta tadi itu wa ba'da mudhi sana, setelah datang setahun qala Kemudian berkata orang tadi, ai allazi akhadha dirham yang mengambil pinjaman dirham tadi berkata, lil ladzi a'ta kepada orang yang memberikannya itu hadza 'aqdun riba. Ini riba ini. Wa riba haram, sedangkan riba adalah haram. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu akilah wa mukilah. Sungguh Rasulullah telah melaknat pemakan harta riba dan juga memberikan harta memberikan makan dari harta riba. Wa la yumkin an ukila riba fa adkhala fil la'n. Dan enggak mungkin aku Eh, nah, barakallahu fikum mewakilkan engkau dalam masalah riba ini dan kemudian masukkan dalam laknat tersebut. Sudah tahu itu riba tapi dilaksanakan itu loh ya, merusak. Seharusnya bagaimana caranya? Solusinya itu disebutkan situ barakallahu fikum solusinya. Allah musta'an. Barakallahu fikum kita lihat di sini. Fayuqalu dikatakan oleh orang tadi itu subhanallah, al-yaum taksyallah. Maksudnya ini orang ini yang nasihati ini sebenarnya tahu riba itu enggak boleh. Tapi malah minjam saat itu loh Akhirnya dikatakan oleh subhanallah, maha suci Allah. Al-yaum takhsyallah sekarang baru takut kepada Allah. Wabil ams la takhsyallah. Kemarin enggak takut kepada Allah. Malah ja'alaha mal malladhi ja'alahu al-yaum riba la yajuzul mudhi fi wa kana bil ams aqdan jaizan. Sekarang apa faktornya? Alasannya apa? Hari ini kok menjadikan riba enggak boleh berlarut-larut di dalamnya enggak boleh dilanjutkan padahal kemarin apa? transaksinya boleh. Heran orangnya ya. Wa hunaya iskal. Di sini terjadi iskal. Paham ya? Di sini terjadi apa? iskal. Nah, kita lihat hal nakul. Apakah apa nama barakallahu fikum? Kita katakan hal nakul apakah kita katakan innal ladzi a'ta darahim la yastahiq az-ziyadah. Nah, sekarang udah tahu riba, apakah perlu kita katakan sesungguhnya yang memberikan pinjaman dirham tadi tidak berhak mendapatkan tambahannya? Enggak berhak mendapatkan apa? Tambahannya. Nah, waladhi akhadha darahim yakunu qad takassaba biha wa Abiha mudah am kamil. Sedangkan yang mengambil pinjaman, yang memberikan pinjaman tadi enggak berhak mendapat tambahannya. Berarti berapa tadi? 100 ribu ya. Enggak berhak yang 20 ribunya enggak berhak. Sedangkan yang mengambil pinjaman tadi, dia sudah menggunakan dengannya, bermanfaat dengannya, mengambil manfaat dengannya selama setahun penuh. Wala na'khud min syai'an dan tidak kami tidak mengambil sedikit pun darinya. Al-jawab bukan seperti itu. Inna hadza la ta'ti syariah. Yang seperti ini secara syariat tidak amat mendatangkan seperti ini. Tapi bagaimana caranya? Batalkan itu loh. Caranya batalkan. Nam, Walakin nakul nam libadil darahim liyurab fiha akan tapi untuk orang yang menggunakan dirham tadi itu yang untuk dikembangkan di dalamnya dibikin riba maksudnya memberikan pinjaman tadi untuk dibikin riba laisalaka illa malik, kamu tidak berhak kecuali hanya apa? harta harta milikmu. Berapa berarti? 100 ribu saja. Yang 20 ribu enggak boleh. maksudnya? Ultraman. Ayo. Nah, yang 20 ribu enggak boleh karena dia cuma berhak cuma 100 saja ya. 100 saja yang diperbolehkan. Nah. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa amal akhir fana akut minhu mattafaqa ada pun yang mengambil, ah, maka apa? Kami mengambil darinya apa yang sepakati bersamanya, alaihi minar riba, nah dari riba tadi wa fi baitul mal. Kemudian riba tadi sudah terlanjur tadi itu, kalaupun seandainya ada ribanya, paham ya? Kalau seandainya ribanya, ribanya letakkan di baitul mal, bukan dimanfaatkan sendiri. Ini termasuk solusi dalam menanggulangi dan menghilangkan harta riba. Kalau contohnya gini, antum nyimpan uang di bank 1 juta sampai 500 juta, ada bunganya biasanya enggak? Nah, hak antum hanya yang uang inti antum 500 juta tadi itu. 500 juta. Sisanya bagaimana? Ada dua kemungkinan. Kalau antum berhati-hati antum tinggalkan bagus, tapi kalau antum mau ambil ribanya jangan digunakan antum. Tapi antum serahkan ke mana? Ke maslahatul amah kepada kepentingan umum, jalan raya, WC umum, jembatan, paham ya? Kalau masjid hati-hati. Karena masjid upayakan dari harta yang halal. Paham belum? Tapi ketika mengambil harta riba tadi itu, antum serahkan ke tempat umum, paham ya jalan raya, aspal misalkan, semen jalan umum lah intinya. WC umum itu bukan sedekah tapi apa namanya? Takhallus namanya. Namanya apa? Takhallus berlepas diri dari riba. Bukan sedekah antum enggak dapat pahala. Antum enggak dapat pahala sama sekali. Faham belum ini? Contohnya antum menyimpan uang di bank sampai 500 juta. Bunganya 30 juta. Antum ambil bunganya 30 juta ini, antum kasihkan ke jalan raya, eh, fasilitas umum, jembatan, WC, bahkan untuk fuqara ul masakin yang mereka butuh boleh juga. Tapi bukan sedekah namanya. Tapi apa namanya tadi? Namanya apa tadi? Takhallus. Takhallus itu berlepas diri. Atau dapat pahala di situ. Lihat terus bagaimana halal enggak? Bagi mereka yang menerima halal, bagi yang punya haram. Paham belum? Bagi yang punya 500 juta tadi itu, haram dia makan 30 juta ribanya tadi haram. Tapi 30 juta ini ketika diserahkan fuqara ul masakin yang butuhkan, bagi mereka halal. Paham belum? Paham maksudnya? Karena orang orang masakin mendapatkan yang cara halal, pemberian, ya enggak? Tapi yang pemilik harta tadi yang 500 juta mendapatkan 30 juta itu haram atau enggak? Haram riba. Faham masalah, Bang? Jadi daripada uang dibakar, kan ada orang yang ini harta riba dibakar aja. Eman-eman. Caranya enggak dibakar caranya. Caranya antum ambil uang riba tadi itu, serahkan ke jalan umum atau fasilitas umum untuk masjid berhati-hati. Masjid nang umum juga masjidnya, tapi cari yang halal masjid. Jalan menuju masjid mungkin, jalan raya menuju masjid mungkin, tapi kalau untuk masjid, pembangunan masjid, para ulama menasihatkan cari yang halal. Mahum soal ini? Faham soal ya? Suatu ketika antum jumpai ada orang ngasih uang riba 30 juta, yang masalah. Paham ya? Tapi caranya bukan dimakan pribadi, tapi caranya diserahkan kepada kepentingan umum, jalan raya, atau orang-orang yang terlilit hutang atau bantu pakai itu nggak masalah tapi bukan sedekah takhallus paham maksudnya eh, nah caranya gitu caranya barakallahu fikum kita lihat sini kata beliau wa nadha'ahu wa nadha'uhu fi baitul mal dan kami letakkan di baitul mal baitul mal itu biasanya kalau di kampung di masyarakat itu ada tempat khusus ya dipakai menyimpan harta rakyat suatu ketika rakyat butuhkan dikembalikan ke rakyat lagi itu betul mal. Kalau di Aceh masih ada di Aceh. Tapi kalau di tempat selain Aceh biasanya Allah alam kalau Aceh itu kan dikenal dengan apa barakallahu fikum babul Makkah ya, ya kan? Itu Mekah kan serabi Makkah. Serabi Mekah itu ya. Dan sana masih sebagian tempat ditegakkan syariatnya walaupun syariatnya sudah campuran tapi masih ada betul mal sehingga terkadang kalau ada ada keperluan itu bisa diambil dari situ. Nah, wa natasaddaq bihi 'alal fuqara dan kami sedekahkan kepada fuqara. Halal nggak bagi fuqara? Halal nggak? Halal. Tapi kalau bagi orang yang punya riba tadi haram nggak? Haram. Jangan sampai keliru ya. Au yasrif nam, au yusraf bima yang fa'ul muslimin atau digunakan pada perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kepentingan umum. Fa nasuddu ala kulli wahidin minhuma bab tahrim. Maka kita menutup masing-masing eh, salah satu keduanya pintu apa pintu pintu pintu perkara yang haram ditutup wa nu'amil kulla wahidin bi naqidi qasdih dan kita nah perlakukan masing-masing dengan apa dengan lawan keinginan dia paham ya kalau seandainya dia ingin hartanya tadi itu karena sudah tahu nggak usah dikasih hartanya paham ya dia cukup mengambil 100 ribu paham ya bunganya bagaimana bunganya diambil serahkan kepada pemilihan umum tadi itu seperti itu maksudnya ya na'am barakallahu fikum fil ijarah sekarang masalah ijarah apa ijarah itu Eh, persewaan atau perkontrakan, menyewakan rumah, mengontrakkan rumah bagaimana? Ajjara rajulun dukanah lihalik liha. Ini penting. Ada orang yang menyewakan tokonya tapi untuk apa? Tukang cukur jenggot. Bayangkan. Nyukur jenggot haram enggak? Haram. Nah, ini mana? Menyewakan tokonya untuk tukang apa? Tukang cukur jenggot. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita katakan huna ijarah fasidah. Di sini perkontrakan persewaan rusak sudah karena menyewakan untuk perkara haram. Fala yajuzu al-mudhifiyah, enggak diperbolehkan berlarut-larut dilanjutkan situ, enggak boleh. Bal yajibu fasquha, bahkan wajib membatalkannya. Wa rujuk' dukan ila sahibih, dan mengembalikan toko itu kepada pemiliknya. Paham belum? Ini kalau tahu ya, kalau tahu. Kalau enggak tahu, biasanya menyewa biasa ternyata dipakai untuk jual narkoba di situ. Dosanya bukan kita, karena kita enggak tahu. Tapi kalau terang-terangan, Pak, nggak usah khawatir, Pak. Tak sewa tokonya itu berapa berapapun setahun berapa kami siap. Akhirnya dia ngomong setahun 30 juta siap, 50 juta pun siap. Tapi dipakai untuk jual narkoba. Dipakai untuk jualan sabu-sabu. Paham ya? Nah, dia dosa nggak di situ? Dosa dan batal transaksinya. Jangan mau karena dia tahu. Kecuali kalau nggak tahu yang dosa yang menanggung yang melakukannya tadi itu. Nah, kita lihat sini Waradda radda ma ujrah ilal mustajir dan dia mengembalikan harta yang eh, pernah dibayar dikembalikan kepada orang yang kontrak dari itu illa idan tafa'al mustajir bidukan mudah eh, kecuali kalau memang pemilik eh, kecuali orang yang kontrak sudah menggunakan manfaatnya beberapa saat fa innahu yu'khad minhu al misl maka dia mengambil na barakallahu fikum mengambil uang kontrakan tadi itu yang semisal yang dia gunakan Wa tu'ta li sahibid dukan liqa'nam liqa'lin tifa'bih dan dikembalikan diberikan kepada pemilik toko tersebut enam sesuai dengan kadar yang dia telah dimanfaatkan. Maksudnya gini. Sudah telah transaksi sebulan satu juta. Ternyata baru berjalan setengah bulan. Tahu ternyata dipakai itu jual narkoba itu loh. Batal nggak berarti? Batal. Nanti dia mengembalikan, mengambil harta yang sudah dibalikkan tadi kan 1 juta ya. Berarti nanti yang diambil 500 ribu itu loh. Nah, belum dibatalkan 500 ribu dibalikkan lagi pada yang kontra Karena kan belum genap. Satu bulan baru berjalan setengah bulan tahu. Ternyata dibagi itu jualan narkoba. Sabu-sabu. Banyak kamu udah lewat situ ternyata diam-diam di dalam jualan apa narkoba. apa maksudnya Bang? ayo mas, seperti itu. Tadi dikembalikan berapa? 500 ribu karena berjalan setengah bulan tadi itu. enam walayu yu'khad minhul minal ujrah al ma'qud 'alaiha. Nah, dan tidak diambil darinya bagian nah dari apa? perkontrakan tersebut yang telah sepakati karena belum sempurna gitu loh ya. Belum sempurna. Kalau sempurna diambil semuanya, tapi kalau nggak sempurna ya diambil sesuai dengan kadar yang dia telah digunakan. Misal contohnya istajara halikul liha hadat dukan liyahlik lihafi. Contohnya di sini bagus sekali perhatikan. Pencukur jenggot mengontrak toko tersebut untuk dia mencukur jenggot Wah ya tukang cukur jenggot ini. Bisna asyara al riyalan fis sanah. Setahun dengan 12.000 rial. Ingat-ingat 12.000 rial per tahun. Fakulna kita katakan hada aqdun fasid. Ini transaksi yang rusak. Waqat mata serta asyur. Padahal baru berjalan berapa? 3 bulan. Setahun berapa tadi? Setahun 12.000 rial. Ternyata baru berjalan berapa? 3 bulan al-aqd. Jadi mulai di transaksi tersebut berjalan 3 bulan. Fa inna na'khud ad-dukan minhu. Maka karena rusak transaksinya kita ambil toko tadi itu wa nu'ti sahibud dukan ujrah. Paham ya? Ajrahu. Artinya apa? Dan kita berikan kepada pemilik toko itu apa? Apa tadi? Naam bayarannya. Lakin la nu'tihi ala riyal. Tapi kita enggak memberikan apa? ribu riyal. Bal nu'tihi ajratul misl. Bahkan apa? Nah memberikan kepada pemilik toko tersebut nah barakallahu fikum bayaran kontrakan yang semisalnya falau kanat ujrah hadzal dukan tusawi 24 alaf riyal sana. kalau seandainya kemudian kalau seandainya harga kontrakan tersebut senilai dengan 24 alaf 24 ribu Nah, per tahun fa inna nu'tihi li sirta sitra alaf riyal. Berarti kita ngasih ke dia untuk enam bulannya berapa? 6000 real. Paham ya? Karena enam kali empat berapa? Enam kali empat, 4 empat kan? Ayo seperti itu. Jadi berarti kalau baru berjalan tiga bulan, nah barakallahu fiikum. dia ngasihnya apa? Enam, enam ribu real. Walau qulna lahul qistu minal ujrah hal muttafaq alaih. Dia tetap bayar tetap bayar dengan harga setahun itu. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Itu nggak boleh ya. Nah La atainahu 3000 real. Nah, barakallahu fiikum lahul qism minal ujuran muttafaq alaih. Kalau seandainya apa apanya? Ini sambungannya. Kalau seandainya dia itu mendapatkan enam bayaran sesuai dengan sepakati, misalnya kita akan berikan kepada dia berapa? 63.000 rial. Karena apa? Karena baru 3 bulan dari itu. Idzan lahu ujrul misl. Jika demikian berarti dia mendapatkan apa? Bayaran kontrakan tadi itu semisalnya li anna hadzal aqd fasid karena transaksi rusak. Wal fasid la yajuzu lana an an anunfidahu eh, yang namanya rusak itu tidak boleh kita untuk melanjutkannya dan melaksanakannya ala hasma ma'uqida sesuai dengan apa yang telah disepakati atau telah dibikin transaksi tersebut wa idza fasada yurja ila ujudin masal apabila rusak berarti dikembalikan kepada apa nah bayaran kontrakan yang semisal yang dia pakai tadi itu faham maksudnya insyaallah ya nah barakallahu fikum seperti itu kita tutup dikit lagi masalah Kaifa ya'khudh sahibud dukkan alladhi ajrahu 'alal al-hallat al-ujra 'ala muharram Sekarang pertanyaannya, bagaimana pemilik toko kok mengambil mengambil bayaran nah barakallahu fikum dari dari apa dari orang yang ngontrak untuk cukur jenggot tadi kok mengambil padahal itu haram. Cukur jenggot haram enggak? Haram kan? Tapi kenapa kok pemilik toko malah ngambil itu loh? Ambil uangnya sebagai bayarannya al jabah huwa muharramun la Memang haram memang hartanya itu, lakin bina'an ala anil halal istafada al-manfa'al muharramah, tapi dibangun di atas perbuatan tukang cukur jenggot tadi sudah mengambil faedah, memanfaatkan, paham ya, mengambil manfaat dari sesuatu yang haram tadi itu, fayukhad minhu al-iwad. Maka dia mengambil penggantinya. Walaupun dia gunakan perkara haram, tapi kan nyewa gitu loh. Perkara nyewa transaksinya lain lagi. Ketika dia jual atau dia berbuat perkara haram dengan toko tadi itu urusan dia, tapi kan nyewa tetap nyewa gitu loh. Itu maksudnya hatta la yajma' lahu bainal 'iwad wal mu'awwad anhu. Maksudnya maksudnya apa kata beliau? Agar tidak dikumpulkan situ antara pengganti dan yang digantikan darinya. Maksudnya maksudnya itu antara Nah barakallahu fikum perkara yang haram dan perkara yang halal biar tidak tertukar atau terkumpul situ. Jadi kalau misalkan ini transaksi nyewa toko tadi itu kan tahu untuk apa? Untuk cukur jenggot. Haram enggak? Haram, rusak. Paham ya? Tapi kan untuk dia bayar kontrakan bayar itu loh. Paham ya? Bayar kontrakan bayar. Nah, perkara dia nanti digunakan untuk itu nanti yang dosa yang menggunakan tadi. Nah, itu transaksi kan batal, fasid itu ya. Nah, tapi karena dia sudah menggunakan ya harus bayar kontrakannya itu. Lakin hal sahibud dukan yajibu alaihi an yatasaddaq bil iwad takhallusan minhu aula. Sekarang harta yang dia terima, pemilik toko tadi menerima harta apa? Penghasilan dari pen, penghasilan dari tukang cukur jenggot. Ya enggak? Tukang cukur jenggot sudah berlang, berlangsung, berla, berjalan, punya penghasilan, dipakai untuk bayar pemilik toko. Nah, perlu enggak pemilik toko ini uangnya disedekahkan? Bukan sedekah istilahnya ya, diberikan untuk takhallus, berlepas diri. Aula nakul idza kana aliman anna al-aqda haram. Kalau dia tahu sejak awal transaksinya transaksinya adalah haram, wajib alaihi takhallus minhu bisadaqah. Maka wajib atas dia berlepas diri darinya dengan sedekah. Sedekah sini maksudnya takhallus berlepas diri. Wa idza lam yakun aliman fa makdur Tapi kalau dia nggak tahu maka dikasih udzur. Wa la yajibu an minhu dan tidak wajib untuk berlepas diri darinya barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil